Bersyukur atas nikmat Allah yang sangat banyak kepada kita ya, baik uh, nikmat Allah, nikmat dunia, terlebih adalah nikmat agama atau nikmat akhirat. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan kepada para keluarga beliau, ya, para sahabat beliau dan para pengikut beliau ila yaumiddin amin ya rabbal alamin. Kita masih di bab yang ke-35 Ya. Ke-34 afwan ya, 34 yaitu babu kaifa kana kalamu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bab bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam berbicara ya. Kalam ya atau diterjemahkan dengan berbicara itu mempunyai dua makna ya, mempunyai dua makna. Makna yang pertama adalah yang dimaksud dengan berbicara atau kalam adalah perbuatan berbicara, ya, perbuatan berbicara. Ketika seseorang itu mengeluarkan suara ya, yang mempunyai makna, maka itu disebut dengan berbicara atau kalam. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua adalah berbicara yang dis, yang dimaksudkan adalah isinya, isi dari ucapan tersebut. Jadi dalam istilah bahasa Arab yang dinamakan kalam atau ucapan ada maknanya dua makna. Yang pertama adalah perbuatannya ya. Ketika seseorang itu mengeluarkan suara yang memiliki arti, maka dia berkalam, maksudnya berbicara. Makna yang kedua berbicara maksudnya adalah juga kalimat yang diucapkan. Ketika dia mengucapkan sebuah kalimat, maka itu disebut dengan kalam. Contoh misalnya, saya berkata-kata dengan sebuah perkataan. Saya berkata-kata dengan sebuah perkataan. Maka saya berkata-kata itu disebut dengan kalam. Sebuah perkataan juga disebut dengan kalam. Itu maksud dengan yang dimaksud dengan berbicara menurut istilah bahasa bahasa Arab ya. Perbuatannya kah atau isi dari ucapan tersebut. Maka itu disebut dengan kalam. Kemudian tentang berbicara ya. Banyak sekali hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan e, wajibnya kita menjaga lisan kita dan juga banyaknya hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang keburukan dari lisan ya. Bahkan kalau seandainya kita tidak hati-hati, tidak tabayyun, tidak mencek lagi apa yang kita ucapkan, itu pun sudah terancam dengan siksa api neraka ya. Contoh misalnya hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang keburukan lisan ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibu Ibnu Abid Dunya Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna aktsara khataaya bani Adam fi lisani." Sesungguhnya kebanyakan kesalahan yang dilakukan oleh anak manusia, anak Adam adalah di lisannya. Inna aktsara khataaya bani Adam fi lisani. Sesungguhnya kebanyakan kesalahan atau dosa yang dilakukan oleh anak Adam adalah lewat lisannya. Kemudian berbicara kalau tanpa diteliti juga membawa petaka ya. Sebagaimana sabda rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh mus, Imam Muslim rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kafa bil mar'i kadiban an yuhaddits bi kulli ma sami'." Cukuplah seseorang itu dikatakan berdusta setiap dia dengar dia sampaikan. Tidak diteliti kebenarannya. Maka cukuplah orang itu dikatakan berdusta. Setiap yang dia dengar langsung di diucapkan, disampaikan. Ya. Kemudian hadis yang lain yang menunjukkan bahwasanya seseorang yang tidak teliti bisa membawa kepada neraka ya. Sabda Rasul Shallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal abda la yatakallam bil kalimah ma yatabayyanu ma fiha." yahwi biha finnar ab'ad ma bainal masyriq wal maghrib. Kata Rasulullah saw. sesungguhnya seorang hamba dia berbicara dengan sebuah kalimat. Nah, baru satu aja, belum banyak ya. Ma yatabayyanu fiha, ma yatabayyanu ma fiha, yang dia tidak teliti kebenarannya. Yang dia tidak teliti kebenarannya. Nah, sehingga dengan ucapan tersebut yang dia tidak teliti kebenarannya menyebabkan yahwi finnar yahwi biha finnar, menyebabkan dia terjerumus ke dalam neraka jahanam, ya. Yang mana jaraknya lebih jauh dalamnya tadi, dalamnya api neraka lebih jauh daripada jarak antara timur dan barat. Berarti sungguh sangat dah dalam. Jadi seseorang itu berbicara mendapatkan berita kemudian diucapkan tanpa dia teliti pun ternyata mendapatkan ancaman. Apalagi sudah tahu itu adalah perkataan yang buruk yang kotor. Maka benarlah kata Rasulullah SAW ketika ditanya oleh salah seorang sahabat apa yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka, maka Rasul jawab dengan sebutan al-famu wal faraj. Karena mulut dan kemaluan. Jadi dua hal ini yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka. Masalah mulut dan kemaluan. Kemudian yang kemarin ya Al-Alama Ibnu Qayyim juga menyebutkan bagaimana Rasul saw alaihi wasallam berbicara. Ulun ulang dan keindahan Rasul saw alaihi wasallam dalam berbicara itu dari dua sisi ya. Baiknya Nabi saw alaihi wasallam dalam berbicara dari dua sisi. Sisi yang pertama dari kontennya, dari isi ucapan Nabi. Semua ucapan Nabi berfaedah, bermanfaat ya. Yang kedua dari sisi penyampaian, dari sisi penyampaian. Makanya al alama Ibnu Qayyim mengatakan Nabi itu absah, paling fasih e, bacaannya, lisannya. Jadi orang enak mendengar, azab paling enak, ajmal paling bagus ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas. Kemudian kalau beliau berbicara tidak terputus-putus. Misal saya kalau belajar e, kayak ini eh, putus-putus. E, Seperti itu maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak putus-putus. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika uh, terkadang ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berkata-kata mengulangi tiga kali karena ada hajat. Itu cara penyampaian yang yang baik dan bagus ya. Nabi itu absah paling fasih, kemudian enak didengar, azab taf paling lembut ya. Jadi keindahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbicara meliputi dua sisi, isinya baik Kemudian yang kedua cara penyampaian beliau bah, baik dan bagus. Hadis yang pertama Langsung kita kepada hadis yang pertama Hadis nomor 223 ya Berkata Imam Tirmidhi haddatsana Humaid bin Mas'adah al-Basri Qala haddatsana Humaid bin al-Aswad An Usamah ibn Zaidin An Zuhriyi an Urwah an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrudu sardakum hadza walakinnahu kana yatakallam bikalamin bayyinin faslin yahfazuhu man jalasa ilaihi kata Imam Tirmizi Humaid bin Mas'adah Al-Basri bercerita kepada kami dia mengatakan Humaid bin Al-Aswad bercerita kepada kami dari Usamah bin Zaid al Laythi dari seorang tabi'in yang bernama Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Nah, kemudian beliau mengambil hadis ini dari tabi'in yang lain yang bernama Urwah. Urwah adalah anaknya Zubair bin Awam. Sedangkan mamanya, mamanya Urwah ini bedang sanak dengan Aisyah. Mamanya siapa? Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ponakan mengambil hadis dari Acil, dari Acil yang bernama Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat beliau mengatakan ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah berbicara dengan cepat. Nah, dengan cepat. Ya, memang e, terkadang lingkungan membuat seseorang itu berkata-kata dengan cepat. Ada yang lambat. Indonesia kan macam-macam ya. Jangankan Indonesia, yang Banjar pun juga berbeda-beda. Ada yang lambat dan berirama, Buan Kalua misalnya. Ada yang cepat, kayak misalnya keluarga ulun banyak di Pasayangan, Matapura. Itu mereka berbandir cepat. Sehingga kalau orang kada tahu dikira sarik, padahal memang seperti itu gayanya. Cepat kemudian nyaring. Ya. Memang lingkungan kadang mempengaruhi bagaimana gaya seseorang ber, berbicara. Nah, kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah cepat sebagaimana kalian berkata-kata dengan cepat. Ya karena kalau cepat kan orang bisa mendengarnya agak susah, mencatat apa yang beliau sampaikan agak susah ya karena ce cepat. Jadi Rasulullah SAW itu pelan tidak tidak cepat. Tetapi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara dengan ucapan yang jelas. Ya. Di sini disebutkan dengan bayin jelas dan faslin terang. Jadi ada perbedaan antara bayin dan faslin. Kalau bayin itu umum, jelas. Jadi apa? Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapkan itu jelas. Kemudian kalau faslin maknanya jelas. Terkadang ketika seseorang itu menyampaikan sesuatu itu tidak bisa dipahami oleh pendengar. Entah mungkin kesulitan dari si dai menyampaikan ya. Jadi kalau beliau berbicara jelas, hurufnya jelas, tetapi orang tidak paham. Nah, kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suara beliau jelas, hurufnya jelas, kemudian orang itu paham makna yang beliau sampaikan. Itu faslin namanya, maknanya aja jelas. Ada yang mengatakan, ya, itu nanti ulang salah. Intinya adalah faslin itu maknanya aja jelas. Ya. Kalau bayin itu secara umum hurufnya jelas, suara yang didengar oleh orang dekat maupun jauh itu aja jelas. Ya. Kemudian yahfa nah sehingga karena jelas yahfazuhu man jalasa ilaihi ya. Orang yang duduk bersama beliau dapat menghafal apa yang beliau ucapkan karena suara beliau jelas, hurufnya jelas, kemudian terkadang Nabi ulangi sampai tiga tiga kali. Hadis ini derajatnya dihasankan oleh Syekh al bani rahimallahu taala dan juga hadis ini diriwayatkan oleh para imam yang lain. Seperti seperti Imam Tirmizi ya di kitab satunya Al-Jami, Imam Ahmad dan juga Ibnu Sa'ad ya. Kemudian hadis yang kedua. Jadi hadis yang pertama ini tentang bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan ucapan beliau ya. Jelas, kemudian maknanya juga aja jelas sehingga orang yang bersama beliau mampu untuk menghafal, mengingat apa yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampaikan. Kemudian hadis yang berikutnya nomor 223. Imam Tirmidzi berkata, haddatsana Muhammad ibnu Yahya, qala haddatsana Abu Qutaybah Salm ibnu Qutaybah an Abdullah ibn al-Musanna an Thumamah an Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu qala Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'idul kalimah salasan litu lituqala anhu. Kata Imam Tirmizi, eh, Muhammad bin Yahya bercerita kepada kami dia mengatakan Abu Qutaibah Salam bin Qutaibah bercerita kepada kami dari Abdullah bin Al-Musanna dari Sumamah ya. Sumamah ini nama laki-laki bukan nama nama perempuan. Jadi memang banyak nama laki-laki dalam bahasa Arab diakhiri dengan tak marbutah. Tak marbutoh tak bulat ya. Seperti Hamzah nama laki-laki, Tolhah nama laki-laki, Maisarah nama laki-laki, Sumamah itu nama laki-laki, bukan Umamah ya, Sumamah. Kalau Umamah nama perempuan, Sumamah nama laki-laki. Dan Sumamah ini adalah cucunya Anas bin Malik. Cucunya Anas bin Malik. Nah, berarti cucu merewatkan hadis ini dari siapa? Dari kainya. Anas bin Malik punya banyak anak sampai seratusan. Di antara anak beliau ada yang bernama Abdullah. Abdullah punya anak namanya Sumamah. Suma, Sumamah. Dari Sumamah, dari kakeknya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Anas bin Malik mengatakan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam biasa mengulangi ucapan beliau sebanyak tiga kali. Fungsinya apa gunanya? Agar bisa di, dipahami. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengulangi perkataan beliau ya, tidak semua waktu tetapi banyak dari ucapan beliau beliau ulangi tiga kali karena untuk mudah dipahami. Jadi ucapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang beliau ulang tiga kali agar mudah dipahami itu bisa karena yang beliau jelaskan agak sulit, perkaranya agak sulit, maknanya su'ubah sulit. Yang kedua maknanya bisa betul makna. Ada makna yang asing yang jarang atau tidak pernah didengar oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau sampaikan kepada para sahabat sehingga beliau ulangi tiga tiga kali. Maknanya juga bisa dikarenakan jumlah pendengarnya banyak. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ulang tiga tiga kali. Kemudian kata Syekh Abdul Razak beliau mengatakan hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangi ucapan beliau tiga kali untuk dipahami. Untuk tujuannya adalah mudah dipahami. Berarti ada hajat dan maslahat. Bukan setiap waktu ketika berbicara Nabi mengulangi tiga kali, enggak. Ya. Kata Syekh Abdul Razak, "Walam yakun hada hadiyahu fi kulli hadithi. Dan mengulangi tiga kali bukanlah petunjuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam setiap ucapan beliau. Artinya kalau kita berpandai lawan orang, tidak mesti harus diulangi tiga kali, enggak. Jadi petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangi tiga kali karena ada hajat atau maslahat. Entah pembahasannya agak susah, agak sulit, maka diulang sampai tiga, tiga kali. Atau pesertanya banyak, pendengarnya banyak, sehingga harus diulang tiga, tiga kali. Jadi kalau ada hajat, ada maslahat, maka diulang dengan tiga, tiga kali. Kemudian kata Syekh Abdul Razak, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangi tiga kali karena ada sesuatu yang dibutuhkan atau diperlukan. Seperti kata Kit' ala amrin ma seperti menguatkan suatu ucapan. Sama kayak kita, ketika kita ingin menguatkan ucapan kita, maka kita ulang tiga kali. Bujuran nah, bujuran nah, bujuran nah, aku tadi tulak. Kita ucap tiga kali dalam rangka untuk menguatkan ucapan kita. Jadi orang itu yakin, karena kita sudah mengulangi sampai tiga, tiga kali. Atau demi Allah, demi Allah, demi Allah. Nah, kayak itu. Dia bunuh sumpahnya tiga kali lagi. Agar apa? Menguatkan apa yang dia ucapkan bahwa dia tidak benar-benar misalnya melakukan perbuatan tersebut. Itu untuk menguatkan u, ucapan ya. Atau lil ihtimam bihi agar supaya lebih diperhatikan. Supaya lebih diperhatikan. Maka Rasulullah SAW bisa ulangi tiga, tiga kali Agar Misalnya ada bepandiran ya, Kemudian ada yang tidak fokus Diulang tiga kali Supaya orang bisa bisa dengar ya. Jadi memang karena ada tujuh tujuan, bukan setiap ucapan Nabi ulangi sampai tiga tiga kali. Ya. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Al Imam Al Bukhari. Hadisnya sah, sahih. Jadi dua hadis yang pertama ini bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagusnya dalam sisi penyampaian, dalam sisi penyampaian. Nah baru hadis yang terakhir hadis yang ketiga cukup panjang ya, cukup cukup panjang. Ini bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagusnya dalam sisi penyampaian, kemudian dari sisi isinya. Ya. Tetapi hadis ini bermasalah. Syekh Al-Bani menilai hadis ini adalah lemah. Tetapi sebagian besar maknanya benar. Sebagian besar maknanya benar dengan hadis-hadis yang lain. Coba kita baca hadis yang ketiga dari bab kalam ini. panjang ya. Hadis yang berikutnya nomor 225. Al-Imam Tirmidzi mengatakan ya. Jadi memang kalau kita membaca sebuah hadis yang sanatnya itu disebutkan dengan sempurna dari awal sampai akhir. Maka kita ucapkan siapa penulis eh, siapa imam yang meriwayatkan hadis ini bukan langsung ya. Ulun pernah dulu sebutkan sebelumnya. Jadi misalnya hadis ini kan sempurna, sanatnya disebutkan. Maka ulun harus katakan Imam Tirmidzi berkata. Baru ulun hadasana Sufyan bin Waqi. Kenapa? Karena kalau ulun hilangkan imam yang meriwayatkan hadis ini, seakan-akan ulun yang meriwayatkan hadisnya. Paham? Jadi jadi kalau pian perhatikan misalnya pian umroh ya, kemudian penduduk kepada Syekh Abdul Musa Al-Abbad yang paling senior di Masjid Nabawi, maka mukrinya ada seorang kori yang disuruh membaca, maka beliau mengatakan qala Imam Al-Bukhari hadatsana hadatsana. Sekalipun di sini tidak, disebutkan ya, tidak disebutkan kenapa? Karena beliau yang meriwayatkan hadis bukan si yang membaca. Berkata Imam Tirmizi, baru hadatsana Sufyan bin Waqi qala hadatsana Jumai' ibnu Umair ibni Abdurrahman Al-Ijliyu qala hadatsani rajulun min Bani Tamim min waladi Abi Hala zauji Khadijah yukna Aba Abdullah an ibnin Abi Hala anil Hasan bin Aliin qala sa'altu Khali Hinda bin Abi Hala wa kana wassafan faqultu sifli Mantiq Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawasil al-ahzan Da'iman fikrah laysat lahu rahah tawil as-saqti la yatakallamu fi ghairi hajah yaftatihul kalam wa yakhtimuhu bismillah taala. Dalam riwayat yang lain wa yakhtimuhu bi ashdaqihi. Di sini kan wa yakhtimuhu bismillah taala. Dalam riwayat yang lain wa yakhtimuhu bi ashdaqihi. Wa yataqallamu bi jawami'il kalim kalamuhu faslun la fudul wa la taqsir. Laisa bil jafi walal mahin bisa dibaca muhin atau mahin. Yu'azzimun ni'mah wa indaqqat la yadhummu minha syai'an ghayra annahu lam yakun yadhummu ذواقا Afwan. Dzawwaqan apa dzawwaqan sini? Di buku pian apa? Tanpa tasydid ya. Nah, coba ulun cari. Pakai tasydid ke di buku pian? Coba ulun di sini. Ini tanpa tasdid, ini pakai tasdid. Di sini kada betasdid Bang nah. Dzawwaqan ya. Walau alam terkadang kan sebuah kalimat itu bisa boleh beberapa berapa harokat ya. Belum belum cek ya. Yazummu zawwaqan kita ambil pakai tasydid. Yazummu zawwaqan wala yamdahuhu. Wala tu wala tughdibuhu dunya wala ma kana laha. Fa idza tu'addiya al-haqqu lam yaqum li ghadabihi syai'un hatta yantasira lahu wala yaghdabu li nafsihi wala yantasiru laha. Idza asyara asyara bi kaffihi kulliha wa idza ta'ajjaba qalabaha wa idza tahaddatsa ittasala biha wa daraba bi rahatihi al-yumna batna ibhamihi al-yusra wa idza ghadiba a'rada wa ashaha wa idza fariha ghadda tarfah jullu dhahikihi tabassum ya di sini apa ya benar jullu dhahikna jullu dhahikihi tabassum yaftarru an misli habbil ghamam. Yaftarru an misli habbil ghamam ya, pakai sukun habbil ghamam ya. Imam Tirmizi ber, berkata Sufyan bin Waqi bercerita kepada kami. Waqi ini adalah Waqi bin Jarrah. Sufyan bin Waqi Ibnul Jarrah. Waqi Ibnul Jarrah adalah gurunya Imam ash syafii dia mengatakan Jumai bin Umair bin Abdurrahman Al-Ijli bercerita kepada kami, dia berkata, ada seorang dari Bani Tamim yang merupakan salah satu anak Abu Halah. Abu Halah adalah suami dari Khadijah sebelum menikah dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang berkunyah Abu Abdullah, anak tersebut bercerita kepadaku dari Ibnu Abi Halah dari Hasan bin Ali dia berkata, Aku pernah bertanya kepada pamanku, paman di sini am ya. Di sini apa? Eh, amun atau khalun ya? Khal ya? Oh, salah ulun. Sa'altu khali. Saya bertanya kepada pamanku. Kalau khal itu adalah paman dari jalur ibu. Nah, di sini berarti apa, Pian? Eh, benar ya, dari jalan ibu. Kalau amun itu dari jalur abah abah kita punya saudara laki-laki maka amun, paman. Tapi kalau ibu kita punya saudara laki-laki disebut khalun. Dibedakan antara saudaranya abah dengan saudaranya ibu. Kemudian nah, dari pamanku kata Hasan bin Ali dari pamanku yang bernama Hindun. Jadi Hindun ini nama laki-laki, kan paman bukan acil. Jadi Hindun ada nama untuk perempuan dan ada nama laki-laki. Ya. Hindun bin Abi Halah dan Hindun ini paman dari Hasan bin Ali ini adalah ahli dalam menceritakan sesuatu wasof. Dia adalah orang yang ahli mensifatkan sesuatu. Makanya hadis ini diambil dari beliau. Bagaimana sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal berbicara, ya. Kemudian kata Hasan bin Ali, aku bertanya kepada pamanku tadi yang wasaf tadi, jago dalam mensifati orang ya. Terangkanlah kepadaku cara bicaranya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini ada uh, beberapa terjemah yang ulun anggap kurang pas ya. Maka pian bisa apa namanya? Bisa tulis footnote satu kemudian cari tempat yang kosong. Ya. Jadi Salah satunya yang ulun baca ini bukunya tetap Syamilun Nabi tapi takdimnya atau kata sambutannya dari Syekh Abdul Qadir Ar-Naud. Jadi ini disebutkan syarah-syarah dari penjelasan hadis ini ya. Jadi terkadang memang kalau kita misalnya membacakan sebuah kitab itu kada masih kurang kalau kita cuma satu atau dua dua rujukan ya. Terkadang ini kada ada penjelasannya di sini ada saling saling melengkapi. Seperti ini kan kalimatnya banyak yang gharib ya, banyak yang terasa asing bagi kita di hadis ini. Kita baca satu-satu ya. Yang pertama kata si Hindun tadi, pamannya Hasan bin Ali tadi, beliau mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mutawasilal ahzan, mutawasilal ahzan. Selalu bersedih, selalu bersedih. Nah, selalu bersedih inilah yang dibantah oleh Al-Allamah Ibnul Qayyim. Nanti di akhir pembahasan. Makanya di sini adalah le, lemah. Rasul itu suka senyum, bahagia ya. Kenapa di sini disebutkan dengan mutawassilal ahzam, selalu ber, bersedih. Kemudian daimul fik daimal fikrah, daimal fikrah. Senantiasa berfikir dalam hal apa? Dalam hal untuk memikirkan umat beliau dan apa yang maslahat untuk umat beliau. Jadi yang beliau pikirkan itu bukan masalah bisnis, bukan, tetapi untuk memikirkan umat beli, beliau. Ya. Kemudian karena sibuknya dengan memikirkan umat, maslahat mereka leisat lahu rohah. Beliau tidak memiliki waktu is istirahat. Di sini terjemahkan dengan apa? Dengan Beliau tidak memiliki bau busuk. Nah, ini kan kurang tepat ya. Laisat lahu roha karena beliau sibuknya memikirkan umat beliau ya, maslahat umat beliau, maka beliau laisat lahu roha tidak memiliki waktu istirahat ya. Tinggal kita bertanya benar nggak? Apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki waktu istirahat? Maka jawabannya apa? Beliau pun memiliki waktu is istirahat. Ya. Kemudian tawilus sakti tawi lustakti. Nah, di sini harokatnya yang benar adalah di sini kan tawilu ya domah. Yang benar itu fathah. Tawilas sakti. Pian ganti domah menjadi fathah. Tawila ya bukan tawilu. Tawilas sakti. Lama diam. Artinya Rasulullah SAW itu sering banyak banyak diam, banyak berdiam ya. Dari per perkataan yang yang sia-sia. Kemudian Layatakalam fi ghairi hajah. Ini menjelaskan banyaknya diam Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Nabi tidak berbicara pembicaraan yang tidak ada hajatnya. Nah, pembicaraan yang tidak ada hajatnya meliputi dua hal, hajat dalam urusan dunia dan hajat dalam urusan akhi, akhirat. Kemudian seterusnya yaftatihul kalama wa yahtatimuhu bismillahi ta'ala beliau membuka ucapan beliau dan mengakhirinya, mengakhirinya dengan bismillah. Riwayat yang lain, Rasul membuka ucapan beliau dan menutupnya dengan asdaqihi, menutupnya dengan asdaq. Asdaq itu adalah uh, sisi atau tepi mulut. Maksudnya, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam berbicara dan selesai bicara maka Nabi tutup mulut beliau, tidak dibiarkan menganga kayak kita. Kalau kita misalnya pandir kemudian Selesai berpandir, kita masih buka mulut kita. Riwayat yang lain, Rasulullah SAW ketika menutup maka beliau tutup mulut beliau, tidak dibiarkan terbuka. Wa yatakallamu bijawami'il kalim dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam berbicara dengan jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim adalah kalimatnya ringkas, pendek tetapi maknanya lu, luas. Maknanya luas. Kemudian kalamuhu faslun. Ya, ini benar, sebelumnya juga benar. Ucapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah faslun, jelas. Maknanya jelas. Nah, makna yang lain dari faslun adalah fasil bainal hak wal batil. Fasil bainal hak wal batil. Jadi faslun maknanya isim fa'il, fasil. Ucapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu adalah pembeda antara yang hak dan mana antara yang yang batil. Itu makna lain dari faslun. Kemudian ucapan Nabi la fudula, tidak berlebih-lebihan. Tidak berlebih-lebihan ya. Kemudian wala taksir dan juga tidak kurang. Sehingga ketika orang mendengar pas sesuai por porsinya. Tidak berlebihan dan tidak kurang. Kemudian laisa bil jafi ucapan Nabi sallallahu tidaklah keras. Tidaklah keras. Mungkin sebagian wilayah Indonesia kalau dia berbicara normal keras. Ya, seperti orang Batak ya. Mungkin seperti orang orang Batak sehingga kalau orang kada tahu di, dikira dia lagi marah padahal lagi berbicara seperti biasanya ya. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam laisa bil jafi. Perkataan beliau tidaklah keras, tidaklah kasar. Kemudian walal mahin. Nah, boleh dibaca walal mahin atau muhin. Boleh mimnya domah boleh dibaca mimnya fathah. Nah, kalau dibaca domah walal muhim dan tidaklah perkataan Nabi itu menghinakan orang lain. Kalau dibaca dom domah. Kemudian kalau dibaca mahin dan tidaklah ucapan Nabi saw itu hina. Hina yang menghinakan diri beli beliau. Bedakan antara menghinakan dengan hina, ya. Ucapan Nabi tidaklah hina karena di, diri beliau adalah seseorang yang yang mulia, beliau adalah seorang nabi. Jadi intinya adalah Ucapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak hina, isinya tidak kotor, kemudian tidak menghinakan orang orang lain. Kemudian yu'azzimun nikmah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu mengagungkan, membesarkan nikmat yang Allah berikan kepada beliau. Wa Indakat sekalipun nikmat tersebut sedikit atau ringan. Sekalipun nikmat tersebut sedih, sedikit atau atau ringan atau sepele. Rasul Shallallahu alaihi wasallam menganggap besar semua nikmat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sekalipun nikmat tersebut ke kecil. Kemudian la yadhummu minha syai'an. Shallallahu alaihi wasallam tidaklah mencela nikmat Allah yang kecil ataupun yang sedikit, sedikit pun ya, yang besar atau yang kecil sedikit pun. Rasul Shallallahu alaihi wasallam tidaklah mencela nikmat tersebut sedikit pun. Ya. Buktinya adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela maka makanan. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemudian ghairu annahu lam yakun yadhummu zawaqan wala yamdahuhu. Selain bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencela zawak. Nah, zawak itu secara bahasa maknanya adalah rasa. Maknanya adalah rasa. Maksudnya makanan atau minu minuman. Jadi yang tanda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak men tidak mencela nikmat adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencela maka makanan. Zawak maknanya adalah bisa makanan atau minuman. Secara bahasa maknanya adalah rasa. Maksudnya makanan dan minuman. Nah, selain itu wala dahuhu dan Nabi tidak memuji makanan. Nah, ini ada catatan. Ada catatan. Jadi ungkapan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kata siapa nih Hindun tadi, Nabi tidak memuji makanan. Maknanya bisa Seandainya makanan itu tidak enak, maka Nabi tidak puji. Sekaligus Nabi tidak celak. Bisa dipahami ya? Intinya ketika kita dihidangkan makanan oleh uh, tuan rumah, ternyata misalnya makanannya ya kada nyaman kayak itu nah. Maka kita tidak mencelak, sekaligus tidak memuji. Maambung nyamannya aja padahal nyaman. Maka tidak seperti seperti itu. Atau maknanya ya bisa jadi seorang yang bernama Hindun tadi, pamannya Hasan bin Abi Abi Thalib tadi, uh, dalam hadis ini beliau keliru, beliau keliru. Dan di dalam riwayat yang lain kita pernah bahas ya tentang bagaimana idam lauk pauknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah memuji nikmal udum al khal. Sebaik-baik lauk pauk adalah cuka. Jangan dibayangkan cuka Banjar masam. Cukanya manis terbuat dari buah-buahan. Nikmal udum al-khal. Sebaik-baik lauk pauk adalah cuka. Itu menunjukkan apa Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji maka makanan. Nah, kalau makanan itu enak, maka dianjurkan untuk dipuji. Istri kah, orang lain kah, tamu kah, tetangga kah membawa makanan, maka kalau memang enak maka di dipuji. Itu istihbabnya dianjurkan demi demikian. Dan Imam An-Nawawi punya kitab namanya Riyadus Shalihin. Beliau membuat bab bab hadis tentang dianjurkannya memuji maka makanan. Dan beliau membawakan hadis nikmal udum al-khal. Sebaik-baik lauk pauk adalah cu, cuka. Kata beliau ini menunjukkan bahwasanya dianjurkan untuk memuji makanan kalau memang nyaman. Kalau memang benar-benarnya nyaman. Ya. Kemudian wala tughdibu wala tughdibuhud dunya ya wala tughdibuhud dunia Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidaklah dibuat marah karena perkara dunia. Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidaklah marah karena perkara dunia, dunia. Kemudian nomor 6. Ya, kenapa Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidaklah marah karena urusan dunia? Dikarenakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidaklah memandang dan menilai berharganya dunia. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidaklah marah karena masalah dunia, dunia. Bahkan ketika beliau diajak pribadi beliau, beliau membalas enggak? Kada. Beliau tidak membalas. Kemudian dan tidaklah membuat beliau dunia dan apa yang ada di dalam dunia. Kemudian faida ini agak sulit ya. Faida tu'diyal haqqu lam yakum li ghadabihi syai'un hatta yantasiralah. Di sini diterjemahkan dengan eh, dengan sedikit keliru menurut ulun ya. Jadi bin footnote satu misalnya cari tempat yang kosong. Maksud dari ucapan wasaf ini, hindun ini ya, fa idza tu'diyal haqqu lam yakum li ghadabihi syai'un hatta yantasirullah. Maksudnya adalah jika kebenaran itu diselisihi atau dilampaui batas, ada seseorang yang melampaui batas terhadap perkara agama misalnya. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam ghadiba ghadban akan ma marah. Yang tidak ad, tidak yang tidak bisa ditahan oleh sesuatu apapun. Jadi memang kalau Nabi marah ya marah, tapi terhadap perkara aga, agama. Ya. Kalau kita kan memang beda ya. Misalnya ketika kita melihat kemungkaran, terkadang bini kalau saya disariki ya, kalau saya ditagur, kita mungkin kadang menagur. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada yang bisa menahan beliau kalau beliau ingin marah kalau agama itu di, dirusak. Baik istri beliau atau siapapun ya, tidak bisa mencegah beliau untuk marah. Kalau misalnya kehormatan Allah di, dirusak. Itu maksudnya. Jadi intinya adalah ketika batasan Allah itu dilanggar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam marah dan tidak ada yang bisa menahan marah beli, beliau. Beliau akan akan marah. Dan tanda Nabi sallallahu alaihi wasallam marah itu dilihat dari wajahnya. Wajah beliau memerah. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumah Aisyah ya, kamar Aisyah, kemudian melihat ada makhluk yang berjawa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam wajah beliau merah. Kemudian memarahi ah, Aisyah. Ya. Kenapa? Karena itu adalah melanggar batasan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kemudian dan tidaklah ada yang menolak marah beliau sampai beliau membela atau mengalahkan yang batil untuk yang hak. Jadi maknanya cukup panjang. Kalau ulun terjemah uh, kalau ulun sebutkan faida idza ta'adda ahadun al-haqqa wa jawazahu ilal batil ghadiba ghadaban la yuqawimuhu syai'un wa la yadfa'u ghadabahu syai'un hatta yantasira lil haqqi bil haqq. Jadi maksud dari ungkapan ini adalah ketika batasan Allah itu dilanggar, maka tidak ada yang bisa menahan dan menolak marahnya nah, Nabi sampai beliau mengalahkan yang batil untuk yang yang hak. Itu maksudnya dari ungkapan uh, seorang yang bernama Hindun ini. Kemudian wa idza uh, eh, wala yaghdabu li Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah marah untuk diri pribadi beliau. Kada. Beliau marah karena faktor aga, agama faktor syariat, faktor Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala yantasirullah dan tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam membela kebenaran untuk diri beliau, tidak, tetapi untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian idza asyara asyara bi kaffihi kulliha. Dan jika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat atau menunjuk sesuatu, maka Nabi menunjuk dengan telapaknya semuanya. Kalau kita kan misalnya mengisyaratkan sesuatu, biasanya menunjuk dengan apa? dengan telun, telunjuk. Kalau Rasul dengan semuanya. Itu ada orang seperti ini. Mana si fulan? Itu. Mana rumah itu? Itu. Bukan ini, ini ya, enggak. Bukan dengan telunjuk. Kenapa demikian ya? Ulun baca di sini walau alam apakah memang beda uh, adat istiadatnya ya. Jadi kalau seandainya dengan sebagian telunjuk atau dengan telunjuk ya itu sya'nul mutakabirin orang-orang yang sombong eh sini eh sini <laughs> dan juga wal muhtakirin li ghairihim orang yang memerintahkan dengan ini itu berarti dia menghinakan orang yang diperintah itu disebutkan di sini walau alam apakah memang seperti itu di sini ya kalian tidak tahu ya maka alangkah bagusnya kalau seandainya kita menyuruh orangkah, menyuruh anak buahkah atau mengisyaratkankah dengan semua semua jari tidak sebagian. Ada juga yang berpendapat kalau kita misalnya mengisyaratkan dengan telunjuk ini, berarti kita mengutamakan satu telunjuk saja, bukan dengan telunjuk-telunjuk yang yang lain. Ini bisa hiri oh. Eh, <laughs> dengan semua telunjuk, semua telunjuk ya. Kemudian yang berikutnya Wa idza ta'ajjaba qalabaha. Dan jika Nabi itu heran ya, maka beliau membalik telapak beliau. Ya sama. Jadi seperti ini dibalik sama kayak kita. Ketika kita dituduh tidak melakukan apa-apa dan kita keheranan, apa salahku? Nah, dibalik telapak seperti hmm, hilang. Jadi memang di, apa kebiasaan orang Arab dan juga kita kalau misalnya kita keheranan ya, maka dengan membalik telapak dia. Jadi di sini maksudnya adalah dan jika beliau heran maka beliau balik telapak beliau. Kenapa ini? Ada apa? maka dengan seperti ini membalik telapak. Kemudian wa idza tahaddatsa biha. Dan jika Nabi berbicara maka Nabi menggerakkan telapak beliau. Sama kayak kita khutbah apa? Tangan ikut main ya. Tangan ikut juga juga main. Wa daraba bi rahatihil yumna batna ibhamihil yusra. Dan jika beliau berbicara dan memukulkan telapak tangan yang kanan dengan ibu jempol yang kiri ya. Seperti itu. Wallah alam ya apakah ini kan hadis ini bermasalah ya. Belum tidak tahu apakah memang seperti itu kebiasaan orang Arab ketika berbicara sambil kan jelas ya kalau kita kan kalau berbicara tangan ikut gerak. Makanya kalau kalian perhatikan ya orang Arab itu kalau berteleponan di mobil dan dia lagi nyetir, tangan ikut main. Padahal lagi berteleponan, lagi nyetir. <laughs> Kan orang yang ditelepon kan nggak melihat gerakan tangannya orang itu karena berteleponan lewat karena dia berbicara lewat telepon. Jadi tangannya pun ikut main. <laughs> Padahal dia da dalam teleponnya ya, bukan berbicara lang langsung gitu. <laughs> orang Arab ya. Kemudian bisa kan tanggung pala. Tadi e, dan beliau memukul telapak tangannya yang kanan dengan ibham Eh, jari yang uh, jempol yang kiri ya, seperti itu. Kemudian wa'idah idza ghadiba wa asyaha. Dan jika Nabi marah kepada seseorang ya, maka beliau berpaling dan terus berpaling. Berpaling kemudian terus berpaling. Agar jangan sampai kita mengucapkan sesuatu yang kotor di hadapan orang tersebut ya. Jadi memang ini cara kita agar jangan sampai ketika marah kemudian mengucapkan sesuatu. Jadi kalau sarik langsung ber paling dengan orang menjauh dari orang tersebut. Nanti mulut kita ikut main, kemudian tangan kita juga bisa ikut ikut main. Maka kalau kita marah, kita jangan sampai mengeluarkan ucapan yang kotor maka berjauh kepada orang ter tersebut. Wa idza fariha ghadda tarfah. Wa idza fariha ghadda tarfah. Dan jika Nabi Shallallahu alaihi wasallam bergembira, maka beliau menundukkan pandangan beliau. Ketika beliau melihat sesuatu, dan beliau senang, maka beliau menundukkan pandangan beliau. Di antara alasannya adalah karena Nabi tidak mau rakus dan tamak terhadap sesuatu yang menggembirakan itu. Contoh misalnya kita suka makan bebek bakar. Tiba-tiba ada kawan yang membawakan. Berarti kita sudah semangat mah nyaman banget sudah. <laughs> nah, kalau kita melihat dari jauh sudah seperti itu, ada perasaan tamak dan rakus. Maka Nabi SAW menundukkan agar jangan sampai beliau tamak kepada yang disenangi beliau. Allah alam maknanya memang ada seperti itu. Kemudian juluk dohikihit tabesum. Kebanyakan dari tertawa beliau adalah senyum. Kebanyakan dari tertawa beliau adalah senyum. Berarti senyum termasuk bagian dari ter tertawa. Minimal tertawa adalah senyum. Kemudian yaftarru an misli habbil ghamam. Yaftaru maknanya bisa senyum atau tertawa. Beliau senyum itu seperti embun awan. Beliau senyum itu seperti embun-embun awan. Awan kan berwarna putih. Maksudnya adalah ini ungkapan menunjukkan bagaimana uh, putihnya, bersihnya mulut dan gigi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga diungkapkan dengan seperti uh, embun hab itu barat bardun artinya embun al-ghamam itu sahab awan seperti embun-embun awan ya. Putih bersih ya. Jadi ketika Nabi saw senyumkah atau tertawakah kelihatan giginya kemudian bersih dan dan putih itu maksudnya. allah alam bisawab. Ya. Kemudian kita baca penjelasan sedikit dari Syekh eh, Abdul Razak beliau mengutip perkataan Ibnu Qayyim. Kemudian perkataan Hindun Rasulullah saw senantiasa bersedih Ibnu Qayyim mengatakan dalam Madarijus Salikin, hadis Hindun bin Abi Halah tentang sifat Rasulullah sallallahu senantiasa bersedih adalah hadis yang tidak sah sahih ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak apa selalu bersedih itu tidak benar kata beliau. Di dalam sanatnya ada perawi yang tidak dikenal. Karena tidak dikenal, tidak tahu kualitasnya, tidak tidak tahu kualitasnya. Dan bagaimana mungkin? Nah, ini bantahan beliau dari perkataan Hindun bahwasanya Nabi selalu sedih. Kata Al-Alamah Ibnu Qayyim mengatakan, dan bagaimana mungkin Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam senantiasa bersedih yang terus-menerus padahal Allah telah menjaganya dari kesedihan dunia, dari kesedihan dunia dan sebab-sebabnya serta melarangnya bersedih karena tindakan-tindakan orang-orang kafir. Makanya banyak ayat itu turun untuk menghibur Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Allah juga telah mengampuni dosa-dosa beliau yang telah lalu dan yang akan datang. Lalu dari mana datangnya kesedihan yang terus-menerus menimpa beliau? Akan tetapi yang benar adalah beliau selalu bahagia dan selalu ter tersenyum. Ya Allah a'lam bisawab. Jadi kita menyelesaikan bab yang ke-33 34 ya tentang bagaimana ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada tiga hadis. Dua hadis pertama, yang pertama adalah hasan, yang kedua adalah sahih, kemudian yang ketiga adalah dhaif. Da Intinya adalah dalam hadis ini bahwasanya petunjuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam berbicara mencakup dua hal. Yang pertama mencakup isi atau konten, yang kedua petunjuk Nabi dalam cara penyampaian. Ya, dalam cara penyampaian. Allah a'lam bisawab. Subhanakallahumma wabihamdik Ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.